Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan habibullah taala. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita masih berada pada penyebutan mengenai keutamaan al-khulafa ar-rasyidin. Al Sudah kita ketahui bersama bahwasanya para ulama sepakat ijma' bahwasannya na barakallahu fikum khulaf al khulafa ar-rasyidun secara urut siapa antum Abdul Razzaq al khulafa ar-rasyidun pemimpin yang menjadi pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah SAW secara sepakat ijma' para ulama telah menyebutkan siapa urut Abu Bakar awal terus Umar terus Utsman terus Ali bin Abi Thalib ini dihafal ini ya. Dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Coba diulangi Ahmad. Siapa Al-Khulafa Ar-Rasyidun antum? Pertama siapa tadi? Siapa? Abu Bakar. Kemudian urut Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib ini ditulis Nabi Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Paham ya? Pemimpin-pemimpin yang empat yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Naam. Setelah kita menyebutkan kemarin mengenai keutamaan Utsman bin Affan yang beliau digelari dengan apa? Apa gelarnya Utsman bin Affan? Ayo na'am. Hamzah. Zu, Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa digelari dengan Dzunurain? Eh, barakallahu fikum kenapa digelar dengan dunurain? Antum Akh Yusuf? Karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Dua putri Rasulullah ini siapa yang dinikahi oleh Utsman Affan? Ummu Kulsum dan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Qaulun Nadim rahimahullah wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum. Aliyun haliful khairi bil khairi munzi'u. Dan yang keempat mereka adalah siapa? Sebaik-baik manusia setelah mereka. Itu kan? Nah, eh? Sebaliknya. Ya, nah, eh, afwan. Batasnya belum tak pindah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang setelah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib digelari dengan apa Ali bin Abi Thalib ini? Haidarah. Kenapa digelari Haidarah? dan pandai memainkan pedang. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa huwa alladhi qatala al-khawarij itu ya. Mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib perhatikan baik-baik. Yang mana dia adalah salah satu sahabat yang memerangi Khawarij. Khawarij ini kila benar, anjing-anjing neraka, hati-hati. Al-Khawarij kila benar, awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Bid'ah apa tadi? Khawarij. Itu bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam. Yang dipelopori oleh siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Siapa namanya kemarin? Kita itu semuanya murajaah enggak masalah. Naam, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu mengulang-ulangi. Jadi enggak masalah. Nah, kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Siapa namanya? Dul Khuwaisirah At-Tamimi antum? Siapa namanya kemarin? Antum? Hercules. Hercules lah, jangan Herculesnya kan mainan anak-anak itu. <laughs> Allah Ustaz. Siapa antum? hurqus. Namanya hurqus itu yang disebutkan dalam Al-Fusul fi Siratir Rasul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hurqus. Hurqus. Paham ya? Nah, eh, mulutnya sangat lancang sekali. Berani-beraninya menuduh Rasulullah enggak adil bayangkan. Ini bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam. Bid'atul Khawarij yang dipimpin oleh siapa tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Namanya siapa tadi? Apa? Kus-kus. Yang jelas. Hurqus, namanya hurqus pakai ha. Hurqus. Nah, barakallahu fiikum aywa. Nah, itu yang ma'rufnya seperti itu ya. Intinya kalau masyhurnya dengan kunyah. dul dengan apa dengan sebutan tadi dul Khuwaisirah At-Tamimi. dul Khuwaisirah At-Tamimi. Caranya kalau antum mau mencatat faedah yang ada dudu seperti itu dikumpulkan. Dunurain siapa? Khuwaisirah siapa? Dzulqarnain siapa? Kemudian Dzuswaikotain siapa? Itu nanti tinggal dibuka ketemu sekali buka. Paham ya? Yang ada dudu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wajhain siapa? Itu juga tertulis nanti. Itu kalau mau mencatat faedah biar mudah ingat Nah, barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam bid'ah apa tadi? bid'atul khawarij awalu bid'atin zaharat fil Islam bid'atul khawarij. Nah, bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Saat itu Rasulullah SAW membagikan sebagian harta kepada segenap para sahabat. Yang orang-orang sudah masuk Islam lama dikasih sedikit. Yang orang-orang baru masuk Islam dikasih banyak. dul khawarij ini salah paham dia, gak paham dia eh, dia sudah jelek awal mulanya pemikirannya sudah suudzon berburuk sangka dia langsung mengatakan i'dil ya Muhammad bayangkan enggak ya Rasulullah ya Muhammad enggak usah enggak punya adab kan i'dil ya Muhammad berbuat adillah engkau Muhammad fa innaka lam ta'dil sesungguhnya engkau belum berbuat keadilan kata Abdul Khuwaisirah tadi akhirnya apa Rasulullah wajahnya memerah dan mengatakan waman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya, saat itu Umar Khattab ada di situ. Hati-hati, Umar Khattab terkenal beliau itu cemburu dalam Islam. Eh, barakallahu kecemburunya kecemburuannya sangat kuat. Kecemburuannya terhadap agama Islam sangat kuat, apalagi Rasulullah sampai dihina. Rasulullah sampai digertak seperti itu, marah Umar. Ya Rasulullah, da'ni an adriba 'unaqah. Paham ya? Apa artinya? Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini katanya. Umar Khattab. Nah, barakallahu fikum sahabiyun jalil, Al-Faruq yang setan lari kalau ketemu Umar Khattab. Ya enggak? Berkata lewat ya kan? Nam ya Umar law salakta fajjalla salaka syaitan fajjan ghair fajjik. Wahai Umar, setan itu inna syaitana yafiru mink. Setan itu kalau ketemu kamu lari kata Rasulullah. Law salakta fajjalla salaka syaitan fajjan ghair fajjik. Kalau seandainya kamu jalan di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain, jalan yang lain. Aku dengan Umar Khattab ini. Karena Umar Khattab sahabiyun jalil, ghirahnya kecemburuannya, kecemburuannya terhadap agama Islam sangat kuat. Bayangkan ini, ketika Dzul Khuwaisirah mengatakan i'dil ya Muhammad, enggak terima. Umar langsung mengatakan ya Rasulullah, da'ni an adriba unqah ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Da'hu, biarkan dia. Karena sesungguhnya nanti akan lahir dari orang tersebut keturunan-keturunan yang semisalnya. Hingga saat ini Pemikiran khawarij hingga saat ini ada, cuman mereka enggak akan menamakan anak khawarij, anak minal khawarij enggak akan menamakan seperti itu. Cuman ideologinya pemikirannya masih ada. Pemberontakan, kudeta, revolusi, demonstrasi. Paham ya? Itu semua yang termasuk benih-benih pemikiran khawarij. Hati-hati. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qada ala fitnatihim wa arahal muslimin min syarrihim. Yang saat itu Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij dan apa? dan menghabisi fitnah mereka dan membuat kaum muslimin istirahat dari kejelekan mereka. Wa tahaqqaqat fihi busyrar Rasul salam salam fi qatlihim. Dan terwujudkan apa yang Rasulullah kabarkan berupa kabar gembira nah barakallahu fikum di dalam apa? membunuh mereka. Kenapa? Karena kabar gembiranya bagaimana? Barang siapa yang membunuh Khawarij maka bisa dijamin surga. Dan yang terbunuh juga apa? Dijamin surga. Apa maksudnya? Yang membunuh orang-orang khawarij jaminannya surga. Yang terbunuh oleh orang-orang khawarij juga surga jaminannya. Paham ya? Hingga Rasulullah mengatakan kila benar, kila benar. Karena orang-orang khawarij di saat itu berbeda dengan khawarij zaman sekarang. Perhatikan baik-baik perbedaannya. Orang-orang khawarij zaman itu penghafal Al-Qur'an, pencari ilmu, mendalami ilmu agama dengan Benar hingga meremehkan ibadahnya para sahabat bayangkan. Meremehkan ibadahnya para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah? Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmur ramiyah. Artinya apa? Mereka melewati agama Islam ini sebagaimana apa? Sebagaimana anak panah melewati buruannya. Antum tahu buruan? Anak panah ketika dipanahkan lewat begitu saja, enggak membekas. Lah darah wala daging. Apa maksudnya ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu sia-sia keimanan mereka. Orang-orang Khawarij. Paham enggak antum? Emang sia-sia keimanan atau amalan orang Khawarij tadi. Allah musta'an. Gila benar. Tapi orang Khawarij zaman sekarang bagaimana? Yang suka bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Ada nggak di antara mereka yang penghafal Al-Qur'an? Jarang sekali bahkan mungkin nggak ada. Pakaiannya pun tahu sendiri. Levis, paham ya? Pantalon, eh? nggak ada jenggotnya misalkan ya, atau sebagian mereka nggak tahu apa-apa cuma didoktrin. Didoktrin dengan apa? Ideologi pemikiran yang sesat ditampakkan di hadapan mereka mau ke jannah Firdaus, surga Firdaus. Bayangkan Allah musta'an. Di Yaman sana yang semisal dengan itu banyak. Seperti orang Syiah Rafidhah. Sudah kita lewati dulu ya. Kisahnya mereka memiliki namanya apa? Namanya Jawazu Nah kalau fikum safar ila jannatil firdaus. Paspor untuk pergi ke surga Firdaus ada paspornya. Stempelnya siap dari sayyidnya. Stempel. Paham ya? Jadi ada paspor khusus untuk masuk ke surga berdaus bayangkan. Sampai bikin kayak gitu. Karena mereka apa barakallahu fikum menurut mereka itu surga berdaus kalau membunuh orang ahlu sunnah. Bayangkan ini. Ini kalau antum nggak percaya bisa sendiri lihat di kitab Lillahi tumali Tarikh. Musuh bebuyutannya Syiah Rafidhah itu ahlu sunnah. Kenapa ahlu sunnah memuliakan para sahabat? Mereka membenci. Eh, membenci segenap para sahabat kecuali siapa? Ali Fatimah, kemudian siapa? Husain. Nah, atau yang liputan dengan itu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar Khattab, Abu Bakar mereka enggak suka. Allah musta'an. Kita lihat. Wa huwa awwalu man aslama min as-sibyan. Ini faedah nih, diingat-ingat terus ini ya. Yang mana Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi nanti anak kalau tanya, eh, Abdurrahman Orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan anak-anak siapa Abdurrahman? Abdurrahman? Siapa? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Thalib. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fa awwalu man aslam min as-sibyan al-ahrar Ali radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik Abdurrahman. Maka pertama kali yang masuk Islam dari kalangan anak-anak yang merdeka adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Digelar dengan apa tadi? Haidarah. Wa awalu man aslama minar rijal al-ahrar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masyaallah. Faedah yang kedua. Dan yang pertama kali dari kalangan lelaki dewasa yang merdeka yang masuk Islam pertama kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Eh, siapa namanya? Muhammad. Sudah masuk dalam daftar belum? Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Abdurrazzaq Hamzah Abdullah bin Abi Kufafah Abdullah bin Abi Kuhafah pakai ha Ewa, eh, Abdullah bin Abi Kuhafah Naam atau Abdullah bin Utsman itu perlu diulang-ulang ya dihafalkan barakallahu fikum naam kalau dulu mungkin ketika kita atau antum masih di jahiliyah dulu mungkin yang dihafal pemain sepak bola karena diganti Eh, hindarkan semua pemain-pemain sepak bola enggak usah ingat ingat lagi. Diganti dengan nama para sahabat. Walaupun mungkin masih ingat tapi hindari sudah. Paham ya? Diganti dengan nama-nama para sahabat. Allah musta'an. Karena memang yang namanya setan seperti itu masukkan kepada orang itu yang sesuatu yang bukan termasuk bagian dari agama. Nah, mungkin dia melekat ingat terus kalau ditunjukkan kaos nomor 7 misalnya tahu dia. Ya enggak? Allah musta'an, Allah musta'an. Hati-hati. Hindari barakallahu fikum jangan sampai Nah, kita sudah mengenal dakwah salafiyah, dah ngaji mondok masih pikiran sepak bola ah, terus. Paham ya? Jangan. Hindari para fikum. Naam. Kita lihat di sini. Kemudian wa awwalu man aslama minal mawali Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan mawali, mawali itu budak ini yang dimerdekakan. Nah, barakallahu fikum, itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minal abid dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Buddha Bilal Naam bin Rabah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minan nisa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang pertama kali dari kalangan wanita yang masuk Islam siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Siapa tadi? Bintu Khalid. Khuwailid. Ayo, jangan keliru kita orang Indonesia ucapannya kadang kalau belum terbiasa ucapan Arab itu berat. Bukan Khuwailid Khalid nanti. Paham ya? Jadi khadijah bintu Khuwailid tasghir dari Khalid. Khalidun itu besarnya, kalau kecilannya Khuwailid tasghirnya. Nah, jadi khadijah bintu Khuwailid. Nah, timbangannya apa ini Khuwailid ini? Fu'ail. Fu'ail ya. Fu'ail. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ingat-ingat ini faedah sangat bagus sekali ya. Fa'aliyun radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalin ila islam Wazauju zawja wa rasul Fatimah. Dan maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan salah satu orang-orang yang apa? Yang pertama kali awal-awal masuk Islam. Wazauju ibn rasul dan juga suami istri Rasulullah atau suami anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah. Paham ya? Jadi Fatimah ini kedudukannya apa dengan Ali? suami istri. Rasulullah dengan Abu Talib apa kedudukannya? Eh, paman keponakan. Maksudnya Rasulullah apanya? Keponakannya Abu Talib pamannya. Sekaligus apa? Apa? Pesanan itu ya. Istilah bahasa Indonesia apa? Selain kalau pesanan, bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Sama-sama mertua gitu ya istilahnya ya. Nah, iya. barakallahu fikum Rasulullah mertuanya Ali, Abu Thalib mertuanya Fatimah itu kan. Ya gitu aja. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Wa Abul Hasan wa Abul Hasanain digelari dengan Abul Hasanain. Ya, digelari dengan apa? Abul Hasanain karena memiliki dua anak namanya Hasan dan Husain. Dijamin masuk surga. Innal Hasan wal Husain sanida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita sini. Al-Hasan bin Ali wal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma sayyida syabab ahli jannah falahu fadailu 'azimatun. Hasan bin Husain merupakan apa pemimpinnya para pemuda penduduk surga dan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Wa huwa alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Bayangkan. Yang mana Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang yang Rasulullah berkata ketika perang Khaybar, mencari orang tapi orangnya itu sifatnya apa? Mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Akhirnya segenap para sahabat merasa dirinya, jangan-jangan ana, jangan-jangan aku, katanya. Berbincang-bincang mereka. Ternyata setelah Rasulullah datang mengatakan, nah ternyata Pak Ali bin Abi Thalib. Datangkan kepada kami Ali bin Abi Thalib." Mereka mengadunya, ya "Rasulullah, Ali lagi sakit matanya." Akhirnya diperintahkan apa? Untuk didatangkan. Didatangkan kemudian Rasulullah meludahi matanya, mata Ali bin Abi Thalib sembuh seketika. Seakan-akan apa? Enggak ada penyakit sama sekali bayangkan. Karomah dan juga barokahnya Rasulullah SAW. Nah, paham, paham maksudnya ya? Ini khusus untuk Rasulullah. Paham ya? Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita jangan mencoba. ya? karena kita enggak ada apa-apanya ya. Yang jelas kalau kita dengan pengobatan yang syar'i yang lainnya. Dan kalau antum meludahi teman antum yang sakit mata misalkan jangan. Nah, kita lihat di sini. La ar-rayata ghadan rajulan Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh ini syahidnya. Sungguh aku akan berikan bendera besok kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. as sahabatu kullun minhum yuridu an yakuna hadha as syakhsa alladhi akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Segenap para sahabat berbincang-bincang, berkeinginan menyodorkan ya, seakan-akan apa? Mungkin apa di antara mereka kamilah gitu loh ya, yang dimaksud oleh Rasulullah. Annahu yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah Ini ciri-cirinya. Orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Fa idza huwa aliyun radhiyallahu anhu Ternyata tiba-tiba setelah dikabarkan ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fahada min fadailihi al-'azimah radhiyallahu anhu radhiyallahu 'anil jami'. Ini merupakan keutamaan-keutamaan yang agung. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai mereka semuanya. Nasallahu alaihi wasallam Walhamdulillah Rabbil alamin.